Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Ikhwani fillah kita melanjutkan hadhihi aqidatuna wa hadha manhajuna dikatakan wa nukaffiru man kaffarahu Allah wa rasuluhu wa kullu wa kullu man dana bi ghairi al-islam fa huwa kafirun sawa'un balaghathu al-hujjatu aw lam tablughu wa amma azabul akhirati fala yanaluhu illa man balaghathu balaghatul hujjah Qala ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa Kami mengkafirkan setiap orang yang di, telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sini e, setiap orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kita kafirkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang Nasara dengan mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang yang melakukan kemusyrikan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik mereka tidak meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bayyinah. Di sini orang ahli kitab diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah disebut orang kafir maka kita mengkafirkannya juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa menyeru bersama Allah, di samping mengibadati Allah dia menyeru yang lain yang tidak ada dalil terhadapnya, maka penghisabannya di sisi Allah sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir itu. Di sini orang yang di samping dia beribadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah diponis kafir, maka kita mengkafirkannya juga. Daulah Islamiyah mengkafirkannya juga. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah adalah kafir. Dia musyrik, dia bukan orang muslim. Syekh Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab eh, eh, menukil ijma dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah Jusudah Salaman 544 545 beliau mengatakan ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wa tabi'in wal a'immah wa jami'ah li sunnah أن المرأة لا يكون مسلما illa بتجرد من akbar الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعادتهم على حسب الطاقة ala hasbi الأعمال كلها لله علماء a'mali Ulama, salaf maupun kholab, jak sahabat, tabi'in, para imam dan seluruh ahlus sunnah telah ijma orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan dirinya dari syirik akbar dan seterusnya. Di sini orang yang tidak mengosongkan dirinya dari syirik akbar bukan orang muslim. Kalau bukan orang muslim berarti dia orang kafir. Juga Syekh Hamad Ibn Atik dalam kitab Ibtalu Tandid Bikhtisar Syarh Kitab Tauhid halaman 76 mengatakan Ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i ad-du'a li faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa salla wa sama wa za'ama annahu muslim. Ulama telah ijma bahwa barang siapa memalingkan satu macam dari dua doa kepada selain Allah maka dia musyrik walaupun mengucapkan la ilaha illallah dia salat dia saum dan mengaku muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir, para penguasa yang tidak mem tidak memerintah, tidak e, memutuskan dengan hukum Allah, penguasa kafir. Ketika kita kafirkan, kita mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Bainar rajuli wa bainas syirki" tarkus salah antara seorang dengan kemusyrikan atau kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as salah faman tarakaha faqad kafar. Batas antara kita atau perjanjian kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka telah kafir. Makanya kita mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Jadi maksud mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya adalah eh, perbuatan-perbuatan uh, atau ucapan-ucapan atau eh, keyakinan-keyakinan uh, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan pelakunya, maka ketika kita menemukan orang yang melakukan hal yang sama menampakannya, maka kita mengkafirkan orang tersebut dan kita disebut telah mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan maknanya bahwa kita tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah disebutkan namanya dalam Al-Quran bahwa Allah mengkafirkan seperti Abu Lahab, Fir'aun, Korun, Haman. Kalau demikian kita tidak akan mengkafirkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir asli. Kenapa? Karena nama mereka tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bukan demikian. Karena sebagian orang, sebagian orang mengatakan bahwa kita tidak mengkafirkan kecuali orang yang namanya telah disebutkan dalam Al-Quran seperti Fir'aun, Haman, Korun. Maka Syekh Muhammad Ibn Ibrahim al syekh ketika mendapatkan orang yang semacam itu, itu tidak mau mengkafirkan kecuali orang yang disebutkan namanya. Kata beliau apa? Orang tersebut ia drusubah hukmil murtad Orang itu mempelajari bab hukum orang murtad. Walam yutobik ala ahad. Namun dia tidak menerapkannya kepada seorang pun. Fahadihi dolalatun amya wa jahalatun kubro. Ini adalah kesesatan yang buta dan kebodohan yang sangat besar. Jadi maksud mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya adalah bukan namanya telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ketika Allah mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan tertentu atau mengucapkan ucapan tertentu atau meyakini keyakinan tertentu dan Allah mengkafirkannya, maka kita ketika mendapatkan orang lain yang melakukan perbuatan yang sama, maka apa? Kita mengkafirkannya ketika sudah ter terbukti. Itu makna mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa kullu man dana bi ghairil islami fahuwa kafirun. Setiap orang yang menganut selain dinul Islam, maka dia kafir baik hujah sudah sampai kepada dia maupun belum sampai kepada dia. Setiap orang yang menganut selain Islam, selain dinul Islam, selain ideologi Islam, selain hukum Islam, selain uh, ajaran Islam, selain e, eh, falsafah Islam, maka dia kafir. Baik hujah sudah tegak maupun belum tegak hujah. Jadi sematan e, kafir atau musyrik itu disematkan kepada orang yang tidak memenuhi kriteria keislaman. Tidak memenuhi kriteria keislaman. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab uh, Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini halaman 411 dia mengatakan al-Islam huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah wal imanu billahi wa bi rasulihi wa tibauhu bima ja'a bihi faman lam ya'til abdu bihadza falaysa muslim wa illam yakun kafiran mu'anidan fahuwa kafirun jahilun فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير mu'anidin wa adamu inadihim la yukhrijuhum an kawanihim kuffara. Islam itu adalah mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, iman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang dibawanya. Bila seorang hamba tidak membawa hal ini, maka dia bukan orang muslim. Kalau dia bukan orang kafir mu'anid, berarti dia orang kafir jahil. Ketidakmembangkangan, ketidakinadan dia itu tidak mengeluarkan uh, apa uh, kelompok ini atau tingkatan orang ini adalah orang-orang kafir jahil yang tidak mu'anid, dan mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari statusnya sebagai orang kafir. Jadi orang yang e, tidak memenuhi ketentuan al-Islam, dia adalah orang kafir. Orang kafir. Baik hujah sudah tegak maupun belum tegak hujah. Karena hujjah itu tidak ada kaitan dengan masalah sematan nama. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam uh, Majmu' al-Fatawa juz uh, eh, 4 halaman 37 dia mengatakan fasmul musyrik sabata qabla risalah li'annahu yusyriku bi rabbih wa ya'dilu bihi. Semata nama musyrik itu sudah tetap sebelum ada risalah dikarenakan dia orang itu menyekutukan Allah dan menjadikan tandingan bagi Allah. Di sini sematan nama musyrik sudah disematkan walaupun belum ada risalah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Ratu Bilqis dan kaumnya, Hudhud mengatakan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Di sini uh, eh, Hud mengatakan saya mendapatkan kaumnya dia mendapatkan ratu di, dia itu dan kaumnya sujud kepada matahari. Di sini mereka menyekutukan Allah. Itu sebelum e, ketemu dengan Nabi Sulaiman. Terus di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bilqis dan kaumnya ini wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin apa yang dia ibadati selain Allah itu telah menghalang-halangi dia dari apa? Dari Allah. Sesungguhnya dia Bilqis dan kaumnya dahulu ya. Dia dahulu dan kaumnya berasal dari kaum yang kafir. Di sini Bilqis dan kaumnya disebut kafir sebelum bertemu dengan hujah yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi orang ketika menyekutukan Allah, walaupun belum tegak hujjah disebut orang musyrik juga disebut orang kafir. Kadang sematan kafir ditiadakan hanya disebutkan e, eh, nama e, musyrik saja itu adalah tidak masalah juga. Tapi yang jelas e, ketika disebutkan nama kafir pun itu adalah e, sesuai dengan nas Al-Qur'an. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam e, taksis Ta'sis yang dinukil oleh Syekh Abdul Latif halaman 61 mengatakan Fajin suha ula il musyrikin wa amsalihim mimman ya'budul awliya was salihin nahkumu bi annahum musyrikun. Wa nara kufrahum idza qamat alaihimul hujjah ar-risaliyah. Jenis orang-orang musyrik tersebut dari kalangan orang-orang yang mengibadati para wali dan orang-orang soleh, kami menghukumi mereka sebagai orang-orang musyrik dan kami memandang mereka kafir kalau hujjah risaliyah sudah tegak. Di sini kaitan disebut kafir, kaitan sudah tegak hujah itu kaitan dengan konsekuensi akhirat. Adapun hukum dunia, dia disematkan nama musyrik juga nama kafir juga konsekuensi orang kafir di di dunia. Jadi orang yang melaku, me, tidak menganut ajaran Islam, tidak komitmen dengan tauhid, dia itu orang kafir belum baik hujah sudah tegak maupun belum tegak hujah. Kalau sudah tegak hujjah, maka dia musyrik kafir dunia akhirat. Kalau belum tegak hujjah, maka dia musyrik kafir di dunia, tapi di akhirat tidak dipastikan langsung masuk neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus rasul. Karena azab akhirat kaitan dengan hujjah. Orang yang belum tegak hujjah di dunia, ya belum tegak hujjah di dunia, maka akan ditegakkan hujjah di akhirat. Orang yang bertauhid, walaupun belum ada risalah, dia masuk surga. Walaupun apa zaman jahiliyah seperti Zaid bin Amr eh, eh, Zaid bin Amr ibn eh, Nufail itu hidup zaman jahiliyah tapi bertauhid masuk surga Orang yang melakukan kemusyrikan, kalau belum tegak hujah hukum dunia dia musyrik, kafir, tapi di akhirat dia tidak langsung masuk neraka karena belum tegak hujah dan dia tidak bisa masuk surga karena dia bukan orang muslim. Nanti akan di Eh, kirimkan tegakkan hujah kepada mereka. Di sini maksud wa amma azabul akhirati fala yanaluhu illa man balagatul hujjah. Adapun azab akhirat maka tidak didapatkan kecuali oleh orang yang sudah tegak hujah terhadap terhadap dia. Dan sudah dibahas bahwa hujah dalam masalah e, zahirah itu adalah al-balag sampai sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala liunzirak wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balag dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini supaya dengannya aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang telah sampai Al-Qur'an kepadanya di sini sampainya Al-Qur'an merupakan peringatan merupakan hujah atau juga asima sima mendengar adanya hujah itu merupakan hujah walaupun apa e, orang tidak apa tidak meyakininya suatu kebenaran. Rasulullah SAW eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ahadum minal musyrikin astajaraka eh, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila seorang orang salah seorang orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu maka beri dia perlindungan sampai mendengar firman Allah. Di sini sebelum mendengar hujah karena dia berbuat syirik disebut musyrik. Tapi di sini dia dibiarkan diberikan perlindungan kalau memang mencari kebenaran sampai mendengar firman Allah, mendengar hujah. Juga dalam hadis Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma lam yu' yamut wa lam yu'min billadhi ursilatu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani mendengar perihal keberadaanku terus mereka tidak beriman kepada aku apa yang aku dibawa aku bawa dengannya dia mati sedangkan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa melainkan dia calon penghuni neraka di sini e, dengan mendengar adanya Rasulullah SAW terus mereka tidak mau beriman, itu hujah sudah tegak sehingga mereka apa diancam dengan neraka. Itu maksud poin ini. Jadi kita mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita menemukan nas-nas yang sorih kot'i tentang pengkafiran orang yang melakukan perbuatan tertentu, maka kita ketika mendapatkan orang yang sama, orang yang e, lain melakukan perbuatan yang sama, kalau tidak ada mawani maka kita langsung mengkafirkannya. Dan itulah yang dilakukan oleh daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah tidak apa tidak peduli dengan siapapun ketika orang sudah jatuh dalam kekafiran, ketika kelompok-kelompok yang memerangi daulah sekarang setelah daulah memberikan mukadimah bahwa di bumi ini tidak ada yang menegakkan hukum Allah secara sempurna kecuali daulah Islamiyah. Sehingga ketika sekarang orang kelompok-kelompok itu ketika e, salibis telah berkoalisi untuk memerangi daulah Islamiyah dan kelompok-kelompok itu memerangi daulah Islamiyah, maka dengan memerangi itu menyingkirkan penegakan hukum Allah dari wilayah yang mereka kuasai, yang mereka rampas dari daulah Islamiyah. Sedangkan hukum orang yang menyingkirkan penegakan hukum Allah yang sudah berlaku dari suatu tempat adalah kafir. Begitu juga sikap mereka itu bentuk tawali membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Jadi manat pengkafiran daulah Islamiyah terhadap kelompok-kelompok sekarang yang memerangi daulah bukan karena memerangi daulahnya tapi tapi karena apa? penyingkiran penegakan hukum Allah yang sudah berlaku di, di tempat ter, ter, tersebut ketika dirampas oh, dari daulah oleh kelompok-kelompok tersebut, baik oleh JN maupun yang lain, itu bentuk apa? Penyingkiran penegakan hukum Allah. Karena kelompok-kelompok itu mereka tidak menegakkan hukum Allah. Tidak menegakkan hukum Allah. Secara total. Andai pun andai kata ada penegakan itu hanya sedikit-sedikit saja. Sedangkan daulah secara total ketika menyingkirkan penegakan hukum yang sudah total, terus diganti dengan yang sedikit-sedikit saja itu merupakan kekafiran. Dan juga e, mana takfirnya adalah tawali membantu koalisi salibis Arab untuk memerangi kaum muslimin itu daulah Islamia. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya man nataqa syahadataini wa azhara al-islam wa lam yatalabbas binaqidin min nawaqidil islami عاملناه معاملة المسلمين ونكل سريرته إلى الله تعالى إذ من أظهر لنا شعائر الدين أجريت عليه أحكام آه، أهله فأمور, آه، فأمور الناس محمولة على الظاهر والله يتولى السرائر Barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat dan menampakkan di hadapan kami ajaran Islam, menampakkan keislaman dan dia tidak apa? tidak e, melakukan satupun pembatal keislaman, maka kami memperlakukan dia sebagaimana perlakuan kepada kaum muslimin dan kami menyerahkan batinnya kepada Allah taala. Karena barang siapa menampakkan kepada kami syiar-syiar din ini, maka diberlakukan kepadanya hukum hukum din ini, hukum para penganut din ini di mana urusan manusia itu dibawa sesuai dengan zahirnya dan Allah yang menangani masalah batinnya. Ini prinsip uh, apa uh, daulah dalam memperlakukan siapa orang yang disebut muslim oleh daulah. Itu orang yang menampakkan keislaman dan tidak menampakkan satupun pembatal keislaman atau disebut ahli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 kita perlakukan layaknya orang muslim, batinnya kita serahkan kepada kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang munafik yang mana kekafiran mereka itu tidak terbukti secara syar'i. Rasul memperlakukan mereka layaknya orang muslim di mana mereka ketika mati dikubur di kuburan kaum muslimin saling mewarisi dengan keluarganya. Rasul tidak memperlakukan kepada mereka hukum orang murtad. Jadi ketika orang menampakkan keislaman dan tidak menampakkan satupun pembatal keislaman, maka dia orang muslim. Kita hukumi sebagai orang muslim secara zahir batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Islam hukmi. Jadi ketika kita e, bertaamul, berinteraksi kita gunakan prinsip Islam hukmi. Adapun ketika kita merealisasikan pada diri kita dan e, kita mendakwahkan, maka kita realisasikan dan dakwahkan Islam hakiki Islam yang lahir batin menyelamatkan dunia dan dan akhirat. Makanya ahli kiblat, definisi ahli kiblat adalah man ata tauhid walam ya'ti binaqidin. Orang yang mendatangkan tauhid dan tidak mendatangkan satupun pembatal keislaman. Masuk di dalamnya siapa? Sunni muwahid. Sunni muwahid. Orang yang ahlus sunnah yang muwahid. Masuk juga karena dia punya tauhid. Kemudian juga masuk di, di dalamnya apa? Ahlu bid'ah yang komitmen dengan tauhid ahlu bidah yang komitmen dengan tauhid tidak melakukan pembatal keislaman. Kemudian masuk juga di dalamnya orang muwahid yang fasik, muwahid yang fasik, muwahid yang fasik. Kemudian juga masuk di dalamnya juga orang ahlu bid'ah amaliyah, orang yang melakukan bid'ah-bid'ah amaliyah uh, yang tetap komitmen dengan tauhid mereka, kita hukumi sebagai orang muslim. Karena ada tauhid pada diri mereka atau tidak menampakkan pembatal keislaman pada diri mereka. mereka. Kalau masalah batin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika Eh, Usama ibnu Zaid membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari kalangan orang kafir asli, kita tahu kalau orang kafir asli terus mengucapkan syahadat maka menjadi muslim terjaga darah dan hartanya. Tidak boleh ditumpahkan kecuali kalau muncul pembatal darinya. Nah di sini Usama ibnu Zaid ketika membunuh orang kafir asli yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah membunuhnya tanpa melihat pembatal keislaman darinya dengan anggapan orang tersebut mengucapkannya bukan karena Allah, bukan ikhlas, tapi karena takut dibunuh. Maka Rasulullah SAW Wasallam eh, apa memarahi Usama ibnu Zaid mengatakan, apakah kamu membelah dadanya? Tahu batinnya. Di sini berarti urusan batin diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من عملكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه uh, amannahu wa qarrabnahu wa laysa lana min saritatihi syai'un wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqu wa in qala inna sariratahu hasanah. Sesungguhnya orang-orang dahulu dihukumi dari zaman Rasulullah berdasarkan wahyu dan sesungguhnya wahyu telah putus. Dan sekarang kita menghukumi orang berdasarkan apa yang mereka tampakkan di hadapan kami. Barang siapa menampakkan kebaikan, maka kami percaya dan membenarkannya dan menyerahkan batinnya kepada Allah dan barang siapa menampakkan keburukan maka kami tidak mempercayainya dan tidak tentam dengannya walaupun mengatakan batin kami baik jadi urusan manusia itu apa dibawa kepada hukum zahir hukum zahir jadi, barang siapa menampakkan keislaman dan tidak menampakkan satupun pembatal keislaman maka dia adalah orang yang dihukumi sebagai orang muslim. Kita perlakukan layaknya orang muslim berlaku kepada dia hukum-hukum yang diberlakukan kepada orang muslim. Kemudian selanjutnya wasyi'atu ar-rawafidhu indana ta'ifatu syirkin wariddatin wahirabatin. Syiah Rafidah menurut kami adalah kelompok syirik riddah hirabah kelompok yang musyrik yang murtad lagi memerangi lagi memerangi baik kalangan uh, ulamanya maupun kalangan awamnya karena mereka menganut apa orang-orang awamnya, mereka menganut apa yang dianut oleh para tokohnya. Beda antara Syiah zaman dahulu dengan Syiah zaman sekarang. Syiah itu e, perubahan sampai kepada sekarang itu melalui proses yang panjang sekali. Dahulu orang yang melebihkan Ali, yang mengunggulkan Ali, e, e, lebih menganggap Ali sebagai orang yang lebih berhak terhadap kehilafahan, itu disebut Syiah, walaupun prinsipnya Sunni atau orang yang mengunggulkan Ali atas Utsman itu dahulu disebut Syiah. Jadi proses perkembangannya e, sampai kepada kemusikan yang merata sekarang ini sangat panjang dan tidak boleh membawa ucapan-ucapan para ulama dahulu dalam yang e, tentang awam Rafidhah kepada awam Rafidhah zaman sekarang karena awam Rafidhah zaman dahulu tidak menganut apa yang dianut oleh orang-orang awam rofidah zaman sekarang. Kalau awam rofidah zaman sekarang itu mereka orang-orang kuburiyun. Kita tahu mereka kalau istighosa bukan dengan Allah. Itu orang-orang awam, tentara-tentara rofidah. Mereka istighosa dengan Ali, dengan Hussein, dengan Abbas, dengan Zainab. Itu bukan tokohnya orang-orang awam. ya Karena mereka diajarkan sejak kecil seperti itu. Jadi mereka kalangan awam rofidah, ulamanya mereka adalah musyrikun, murtadun, muharibun. Jadi tidak benar kalau orang e, menukil ucapan Ibnu Taimiyah tentang Rafidhah zaman dulu terus diterapkan kepada Rafidhah zaman sekarang. Itu adalah menempatkan ucapan bukan pada tempatnya. Nah, mungkin untuk uh, apa materi sampai di sini ya. Ia menggabungkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula dengan firman Allah Subhanahu wa taala laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Zohir ayat ini bahwa setiap umat apa sudah ada rasul. Sehingga tidak ada orang yang belum tegak hujah kepada mereka. Ini adalah pendapat Eh, sebagian ulama seperti Imam An Nawawi makanya uh, mereka ulama uh, eh, apa, Imam An Nawawi dan yang lainnya mengatakan bahwa tidak ada yang namanya zaman fatrah tidak ada zaman fatrah orang yang berbuat syirik kapanpun dimanapun mereka musyrik kafir dunia dan mereka diazab di akhirat karena tidak ada zaman fatrah dan juga hadis tentang hadis tentang fatrah itu menurut mereka adalah doaif dan mereka e, menetapkan karena di sini ayat bahwa Allah sudah mengutus pada setiap umat itu rasul. Ini satu pendapat ulama. Kalau kita mengambil pendapat ulama ini tentu e, sesuai dengan zahir ayat itu dan kalau kaitan firman Allah Subhanahu wa taala wa kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula berarti ayat ini pertama harus dipahami ayat ini azab di sini sebenarnya dalam e, konteks azab dunia konteks azab dunia. Kalau kita melihat surat Al-Isra itu tentang azab dunia. Allah tidak mengazab orang-orang kafir di dunia ini sebelum diutus Rasul. Makanya Allah tidak mengazab kaum Nabi Nuh yang melakukan kemusikan ke setelah Nabi Nuh diutus kepada mereka. Baru Allah mengazabnya ketika mereka menolak. Kaum Hud, ya, kaum Nabi Saleh, Fir'aun juga tidak Allah azab Padahal sebelum datang Nabi Musa, Fir'aun sudah kafir, togut. Tapi tidak Allah tenggelamkan setelah diutus Nabi Musa kepada mereka. Jadi ayat ini, e, ataupun kalau seandainya ayat ini adalah ayat azab akhirat, dan itu juga bisa dimaknai sebagai azab akhirat, ayat ini bukan sebagai syarat, harus dipahami, bukan sebagai syarat, tapi ayat ini sebagai takrir tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Memang Allah tidak mengazab satu umat pun kecuali setelah diutus rasul dan Allah memang sudah mengutus rasul kepada setiap umat. Paham nggak? Jadi ayat ini bukan sebagai syarat bahwa Allah tidak akan mengazab sampai diutus rasul. Itu namanya syarat. Tapi ayat ini mengatakan ini sebagai takrib bahwa Allah tidak mengazab suatu kaum yang kafir sehingga Allah mengutus Rasul kepadanya dan Allah sudah me, apa, membuktikan hal tersebut dengan mengutus pada setiap umat Rasul sehingga ketika Allah mengazab di akhirat itu memang karena di dunia sudah tegak hujah dengan diutusnya Rasul kepada mereka paham tidak ini tauji yang pertama uh, ulama mengatakan tidak ada zaman fatrah sehingga uh, uh, sudah ada rasul pada setiap umat dan memang Allah sudah membuktikan bahwa tidak meng, eh, Allah ketika mengazab di akhirat maupun di dunia karena memang Allah sudah mengutus Rasul kepada mereka di dunia. Jadi ayat wa makunna mu'azzibina hatta nabasa bukan sebagai syarat, tapi sebagai takrir, sebagai pengukuhan, sebagai penegasan dari Allah bahwa memang Allah tidak mengazab kecil setelah diutus Rasul dan Allah sudah membuktikan hal itu dengan mengutus pada setiap umat itu Rasul. Itu e, yang mengatakan tidak ada zaman fatrah. Adapun yang mengatakan zaman fatrah pertama ya karena mereka mensohihkan hadis hadis Al Aswad Ibnu Sari tentang adanya zaman orang hidup di zaman fatrah e, dan itu pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, uh, Dawah Eh, dan banyak para ulama uh, dan uh, mereka mengatakan ayat ini wa makunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula adalah apa? Uh, sebagai apa bentuk syarat Allah tidak mengazab sampai mengutus rasul. Dan walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan uh, apa uh, sebagai ayat yang umum ya, ayat yang umum dan apa di ditak, ditaki dengan ini bahwa itu kaitan dengan diutusnya Rasul atau bisa jadi itu Rasul kaitan juga diutusnya nanti di di akhirat karena memang nanti di dalam ketika diuji di akhirat di arasat emang dikirim kepada mereka Rasul yang untuk mereka imani. Iya. Itu kaitan dengan yang pertama. Kaitan yang kedua kaitan dengan e, eh, muka syafat itu semacam e, eh, apa karo semacam karomat juga muka syafat itu sebagai e, eh, muka syafat seperti para ulama yang tajam apa firasat mereka karena mereka apa e, berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah ya mereka melihat apa ciri-ciri manusia ciri-ciri keadaan Siksa, eh, seperti mereka mengatakan orang ini eh, nanti di masa mendatang eh, karena akan memiliki apa innalahu syaknan itu kan akan menjadi orang besar karena mereka melihat apa melihat apa yang e, zahir orang tersebut dan pengalaman mereka dan mereka melihat kepada nas-nas Al-Qur'an tentang ciri-ciri orang yang yang besar itu. Jadi mukasyafat tentang apa yang mereka mereka memahami dari nusus, mereka melihat dengan cahaya Allah, ya, tapi mereka tidak memastikan, tapi mereka melihat orang ini ketika kita melihat seorang kalau seandainya orang alim, orang yang dekat dengan Allah, maka melihat dengan cahaya Allah ketika melihat e, seseorang yang gelagatnya baik atau buruk, dia apa eh, memperkirakan sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang tabiat tabiat manusia atau tentang apa-apa yang ada dalam nas Al-Qur'an. Dan ciri-ciri orang itu kan dalam Al-Qur'an juga sudah di, disebutkan. Iya. Makanya dalam hadis kan dalam asar ittaqi farasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin